Para pendengar, sesaat lagi Anda akan mendengarkan serial Sandiwara Radio Tutur Tinular. Terima kasih untuk Radio Karimata FM yang telah memutar kembali serial Sandiwara Radio ini. Kunjungi terus www.kartunet.com. Dapatkan update seri-seri terbarunya yang pastinya makin seru. Selamat mendengarkan. dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. aku, Mesin. Mesin.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 kali ini mengetengahkan episode ketujuh dengan judul Mata Air di Tanah Gersang. Dalam seri ke-199 ini didukung oleh para pemain Wenda sebagai Kebo anak, Peter Pan sebagai banyak kapal, Nonon sebagai Ayu Pupu, Harry sebagai prajurit, Kang Iwan sebagai Kisu Gata Brahma, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandan, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Kabut tebal masih menyelimuti lereng Gunung Bromo di bagian timur. Gembo Anabrang nampak kesal sekali. Sudah dua hari dua malam dia dan orang-orangnya terpaksa tidak bisa berbuat apa-apa. Segala gerakan mereka terhalang oleh kabut. Malam itu pun mereka masih terpaksa menunggu. Beberapa prajurit nampak berlutut di sekitar api unggun. Aku sudah tidak sabar lagi. Aku tidak biasa menunggu seperti ini. Tapi kabut masih tebal sekali, Gusti. Aku lebih senang berhadapan dengan seratus orang prajurit musuh daripada menghadapi keganasan alam seperti ini. Lebih baik kita bersabar, Gusti. Hmm. Ya, mungkin besok pagi kabut sudah akan lenyap. Baiklah. Aku akan menyabarkan diriku untuk malam ini. Tapi kalau sampai besok pagi kabut ini masih saja belum lenyap, aku akan nekat naik ke atas. Aku mengkhawatirkan keselamatan Kakang Banyak kabut. Aku akan mencarinya. Kalau perlu ke puncak Gunung Bromo. Sudahlah, Pupu. Kau tidak perlu menangis. Kau tidak perlu menyesali apa yang sudah terjadi. Aku tidak menyesal Kakang kapuk. Lalu mengapa kau masih juga menangis? Ada dua macam hal yang bisa membuat seorang wanita terpaksa menangis, Kakang. Pertama, jika ada gelombang penderitaan menghempas datang. Hmm. Dan kedua, jika ada gelombang kebahagiaan merangkum hidupnya. Jadi sekarang ini, kau menangis karena apa? Aku menangis karena bahagia, Kakang. Hmm. Aku bahagia sekali. Walaupun dalam hati kecilku ada semacam perasaan yang mengganggu kebahagiaan itu. Aku aku sedikit merasa khawatir, Kakang. Ayo, Pupu. Apa yang perlu kau khawatirkan? Kakang Banyak Kapuk adalah seorang pembesar negeri. Hmm, lalu? Kakang mempunyai masa depan yang kilang gemilang. Sedangkan aku, aku adalah seorang gadis biasa, Kakang. Masa depanku adalah masa depan seorang gadis desa biasa. Aku khawatir kalau suatu saat nanti setelah Kakang kembali ke Singasari, akhirnya akhirnya Kakang melupakan diriku. Itu tidak akan terjadi, Bubu. Aku bukanlah seorang laki-laki yang gampang melupakan janji. Kau seorang laki-laki, Kakang. Hmm. Sedangkan aku seorang wanita. Dunia kita berlainan. Cita-cita dan khayalan kita pun berlainan, Kakang. Demikian juga hak dan kebebasan kita sebagai seorang laki-laki. Langkah-langkahmu masih cukup panjang, Kakang. Duniamu masih cukup terbentang luas. Sedangkan dunia kaum wanita hanyalah selebar telapak tangannya sendiri. Karena itu, seorang wanita tidak boleh salah melangkah. Tidak boleh keliru menentukan pilihan hatinya, Kakang. Sekali dia keliru memilih, maka tamatlah riwayatnya. percayalah pada kesetiaanku. Ya, memang. Dalam waktu dekat ini, mungkin aku masih disibukkan oleh urusan-urusan kenegaraan. Tapi percayalah, suatu ketika, mungkin dua bulan atau tiga bulan lagi, aku pasti akan datang ke Tanipala. Aku akan langsung melamarmu pada Kisugata Brahma. Aku, aku percaya kakang. Aku percaya. Justru karena aku percaya, maka aku telah berani menyerahkan segala milikku padamu. Pupu, kau harus sabar menunggu. Aku akan sabar menunggu, kakang. Sampai kapanpun, aku akan sabar dan setia menunggu kehadiranmu. Banyak kapuk dengan rasa haru menyentuh dagu Ayu Pupuh. Gadis Tanibala itu menengadahkan wajahnya. Mereka berpandangan sesaat lamanya. Mereka berpandangan dalam seribu arti yang tidak mungkin diterjemahkan lagi dengan kata-kata. Akhirnya mereka berpelukan. Ayu Pupuh membenamkan wajahnya di dada banyak kapuk yang bidang. Kakang, Kakang banyak kapuk? Rupanya hari sudah mulai terang, Pupu. Iya, Kakang. Dan lihatlah, rupanya kabut mulai menipis, Kakang. Kenapa? Pupu, mengapa kau tiba-tiba kelihatan murung? Hatiku menjadi sedih, Kakang. Aku takut hayalanku menjadi sirna di tengah jalan. Mengapa kabut sedikit demi sedikit menjadi lenyap? Kalau nanti kabut sudah lenyap sama sekali, kita bisa turun. Aku lebih senang kabut ini tidak akan pernah lenyap, Kakang. Aku lebih senang terkurung kabut di tempat ini untuk selama-lamanya. Ah, Bobo. Suasana seperti ini memang indah. Tapi kita harus segera menghadapi kenyataan. Banyak hal-hal yang masih bisa kita kerjakan di bawah sana. kakak. banyak apa? Ya. Setelah kau kembali ke Singasari nanti, jangan melupakan aku ya Oh. Tidak, Pupu. Tidak. Aku tidak akan pernah melupakanmu. Aku mendengar ada suara langkah-langkah kaki menuju kemari. Cepat, kau rapihkan pakaiannya. Mari kita lihat siapa orang itu. Baik, kakak. Rupanya di kebo Anabrang yang datang. Ah, kami sudah kesana kemari mencari muka Kang. Aku sangat mencemaskan keselamatanmu, Kakang Banyak Kapuk. Ya, kabut tebal tiba-tiba saja turun. Dan kami terkurung di tempat ini. Semula kami takut kau diterkam binatang puas, Kakang Banyak Kapuk. Oh, adik Kebo Anabrang. Aku seorang panglima perang kerajaan Singasari. Dan lagi, Aku datang ke tempat ini untuk berburu. Mengapa harus takut? Itulah Kakang. Rupanya bukan binatang buas yang telah menerkammu. Tapi seorang bidadari cantik dari desa Tanibala. <laughs> Jangan begitu, adik Anabrang. <laughs> Lihatlah. Ayu pupu sampai merah wajahnya. <laughs> Oh, maafkan adik kebo anak pupu. Dia memang suka sekali bergurau. Dan kadangkala kalau bergurau, dia agak keterlaluan. Rasanya hidup ini menjadi hambar tanpa bergurau ataupun bercanda, Kakang. Oh iya. <laughs> Bukankah kau setuju, Ayu Pupu? Oh, kau tersinggung ya, Ayu Pupu? Tidak, Gusti. <laughs> Hamba juga senang bercanda ataupun bergurau. Kadangkala bergurau bisa menjadikan hiburan dalam kehidupan sehari-hari, Gusti. Adi Kebo Anabrang. Di mana prajurit-prajurit yang lain? Oh, mereka menunggu di bawah, Kakang. Kalau begitu, marilah kita turun sekarang. Ayolah, Pupu. Ayolah kita tinggalkan tempat ini. Baik, Kakang. Kabut gunung sudah tak ada lagi. Lihatlah. Langit menjadi bersih. Burung-burung mulai berterbangan dari pohon ke pohon. Ayu pupuh. <laughs> Mungkin Ayu pupuh merasa belum cukup berbulan madu kakang banyak kapok. <laughs> Akhirnya Ayu Pupuh dan banyak kapuk turun dari lereng yang cukup terjal. Mereka berjalan perlahan-lahan dan semakin jauh meninggalkan gua tempat mereka berlindung selama terkurung kabut pegunungan. Di sepanjang perjalanan, banyak kapuk terus-menerus bercanda sesuka hatinya. Kadangkala Ayu Pupuh menjadi malu sekali. Tapi hal itu sama sekali tidak mengganggu, bahkan justru semakin menambah semaraknya perjalanan. Ki Sugata Brahma menghentikan kisahnya tentang sejarah kehidupan Sakawuni. Untuk sesaat lamanya orang tua itu duduk terdiam. Beberapa kali dia nampak mendesah perlahan. Arya Kamandanu memberanikan dirinya untuk bertanya. Lalu bagaimana kisah selanjutnya, Kek? Oh, kisah selanjutnya barangkali sudah lebih mudah untuk diterkang, Ger. Banyak kapuk pembesar istana Singasari itu pun meninggalkan desa Tanipala. Apakah akhirnya dia kembali untuk menepati janjinya? Itu ulang, Ger. Kami telah dibuat kecewa. Berbulan-bulan lamanya Ayu Pupu menunggu dengan sabar dan tabah. Tapi banyak kapuk tak kunjung datang juga. Ah, entahlah apa yang sebenarnya terjadi. Mungkin dia lupa atau mungkin dia terlalu sibuk dengan tugas dan pekerjaannya. Tapi yang jelas Ayu Pupu telah menjadi korban. Dia nampak sangat menderita. Dan penderitaan itu semakin menjadi-jadi ketika dia menyadari peristiwa di dalam gua di lereng Gunung Bromo itu ternyata ada buntutnya. Dia hamil. Aib itu segera menyebar ke seluruh desa Tanibala. Ah, saya malu sekali, Ger. Saya merasa terpukul dan tersinggung. Tapi ya, semuanya telah terjadi. Maka mulai sejak itu, saya meletakkan jabatan saya sebagai kepala desa. Sementara itu, Kandungan Ayu Pupu semakin hari semakin bertambah besar. maafkan sudahlah anakku. Sudah. Tak ada yang perlu disesali. Semua ini sudah menjadi kehendak para dewa yang menentukan garis-garis nasib manusia. Tapi ayah, terpaksa ikut menanggung malu ayah. Ya, aku ini ayah Mundu. Tentu saja yang telah kau lakukan. Baik itu akan membuahkan senang ataupun kesusahan. Sudah sepantasnya orang tua ikut menanggung. perlu kau pikirkan soal itu. Yang penting sekarang ini tubuhmu tetap sehat dan nanti kau bisa melahirkan dengan selamat. Ah, ayah, ayah, ah. sakit sekali ayah, perut saya sakit sekali. Aduh. Ada apa, tuh? Ada apa? Apakah ayah. sudah bulannya? Aduh, saya kira saya akan melahirkan ayah. Aduh. Ah, kalau begitu, Tunggu sebentar, Du. Aduh. Kau berbaring di sini saja. Ayo, berbaring di sini. Biar ayah akan mencari seorang dukun bayi. Jangan lama-lama, ayah. Aduh, aduh, sakit, ayah. Kisugata Brahma lalu melompat ke halaman. Setelah mengambil kudanya, sebentar kemudian dia sudah terguncang-guncang di atas punggung hewan itu. Dia berkuda menembus kegelapan malam yang menyelimuti seluruh desa Tanibala dan bukit-bukit yang bertebaran di sekitarnya. Rumah dukun bayi itu letaknya di pinggiran desa Tanibala. Menjelang tengah malam, Kisugata Brahma sudah kembali lagi dengan membawa si dukun bayi. Ayu Pupuh masih merintih-rintih kesakitan, tapi berkat pertolongan seorang dukun yang berpengalaman, tak lama kemudian Ayu Pupuh berhasil melahirkan bayinya dengan selamat. Akhirnya lahirlah seorang bayi mungil perempuan. Dia kemudian saya namakan Sakawuni. Apakah sampai Sakawuni lahir? Banyak kapuk masih juga belum datang ke Tani Balak ya? Ah, saya sebenarnya sudah mulai melupakan soal itu, Ger. Saya sudah pasrah. Tapi rupanya Ayu Pupu masih terus menaruh dendam pada banyak kapok. Mungkin luka hatinya terlalu parah. Itulah sebabnya suatu ketika dia meninggalkan desa Tanibala dengan diam-diam. Waktu itu Sakawuni baru berumur dua tahun. Ayah, Sugata Brahma. Maafkan saya, Ayah. Saya terpaksa menempuh jalan ini. Saya terpaksa pergi. Tolong rawat baik-baik Sakawuni. Saya pergi untuk melupakan kepedihan hati. Ayah tidak perlu mencari saya. Saya bisa menjaga diri saya dengan baik. Salam dari anakmu yang telah membuat malu. Ayo pupu. kayak mendadak nih. Siapa? Ya kakak lah. Habis belakangan selalu pakai parfum mahal, iya kan? Hmm, tuh harumnya berkelas, elegan banget. Ah, enggak, bohong ah. Selain itu kulit kakak juga makin hari makin halus, perawatan kan. Di sok tahu deh. Ayo ngaku, harum parfum mewah, perawatan kulit. Hmm, pasti banyak duit nih. Siapapun bakal mengira kamu pakai parfum mewah kalau mandi dengan Gift Silky Skin. Karena fine fragrance-nya memanjakanmu dalam kemewahan parfum elegan. Ekstrak soya binya jadikan kulit lembut sehalus sutra. Nih, makanya mandi pakai Gift Silky Skin dengan fine fragrance. Oh, ini. Hmm, harumnya memang berkelas banget. Hmm, buat aku ya, bayar. <laughs> Gift, belayan selembut sutra. melepas dan menyambut tamu-tamu Allah sekaligus mengikuti prosesi haji selama di Tanah Suci. Karimata FM akan kembali menghadirkan informasi haji Karimata FM 2011. Informasi seputar prosesi haji selama di Tanah Suci akan disampaikan secara lengkap oleh kontributor Karimata FM langsung dari Mekah, Madinah, Musdalifah, Arafah, dan tempat-tempat lainnya. Sekarang posisi saya ada di Mekah yang mewakili eh, rekan-rekan dari Tijuan dan sekaligus juga teman-teman yang ada di Pamekasan ini. Ya Allah, ajunan Tuhan, agen Singapura ada kawan si hadir. Dari zaman yang kena pun mereka. Setiap kita kena termasuk dan kau rente Ijen tiap kita nak ajuran Tuhan ya Allah Karena ajuran Tuhan paling banyak yang nak semakin kau rinto Alah peraki menyelamat kaki dari neraka Dan kau nak masuk aki dan kau rente akan tinggal rinto bisa Masa aki dan kau rente akan tinggal rinto bisa Dan kau rente akan tinggal rinto bisa Simak informasi haji Karimata FM 2011 setiap hari jam 11 siang dan jam 3 sore mulai tanggal 3 Oktober 2011 hanya di 1033 Karimata, Kebanggaan Madura. Informasi haji Karimata FM 2011 dipersembahkan oleh Rumah Sakit PHC Surabaya, Jalan Prapat Kurung Selatan 1 sampai 2 Tanjung Perak, Surabaya. Telepon 031 329 4801 sampai 3 tiga, profesional, care, accountable. Napak Tilas. Napak Tilas. Napak Tilas 22 tahun Karimata. Menghadirkan profil karyawan mantan karyawan, dan orang-orang yang berjasa terhadap Karimata selama 22 tahun. Menampilkan gaya siaran mereka hingga aktivitas mereka sekarang. Hai, Assalamualaikum. Saya Uli Prawiro. Masih ingat nggak ada? Selamat Karimata, selamat sore. Saya Nung Chandra, berada di tingkat Karimata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa nomor cantik yang para dinasihatkan. Masak Kilas 22 tahun Karimata akan hadir di 1033 Karimata FM mulai 10 sampai 12 Oktober Oktober 2011. Napak Tilas. Napak Tilas. Napak Tilas 22 tahun Karimata. Persembahan Karimata FM untuk Anda. Demikianlah akhir kisah Kisugata Brahma. Demikianlah kisah Sakawuni seorang gadis liar yang selama ini telah dikenal Arya Kamandanu dengan cukup baik. Sakawuni ternyata anak seorang pembesar istana Singasari yang lahir dari rahim seorang wanita desa Tanibala. Menurut penuturan Kisugata Brahma, kakek Sakawuni, semenjak berusia dua tahun, Sakawuni telah ditinggalkan oleh ibunya. Ayu Pupuh mendadak pergi dari desa Tanibala, tak ketahuan rimpanya. Ayah Sudata Brahma. Saya terpaksa pergi meninggalkan desa Tanibala. Saya pergi untuk melupakan kepedihan hati. Saya telah melakukan kesalahan paling besar dalam hidup saya, Ayah. Saya dan banyak kabut telah melakukan perbuatan yang sangat tercela. Kami telah berbuat dosa Para Dewata telah mengutuk saya. Sayalah yang terpaksa harus menanggung akibat dosa-dosa kami. Selamat tinggal, Ayah Sugata Brahma. Ayah tidak perlu mencari saya. Anggap saja Ayu Pupuh telah hilang. Anggap saja Ayu Pupuh tak pernah ada di muka bumi ini. Tolong rawat Sakawuni baik-baik sangat mencintai anak itu, Ayah. Tapi saya tidak bisa hidup bersamanya. Pengasuh anak itu hanya akan mengingatkan penderitaan saya. Suatu saat nanti, kalau para dewata mengabulkan, Sakawuni pasti akan menemukan saya sebagai ibunya. Salam dari putrimu yang telah membuat malu. Ayo, Pupu. Ah, demikianlah, Nger. Akhirnya Sekawuni hidup hanya bersama saya, kakeknya. ia sama sekali tidak pernah merasakan belayan kasih sayang kedua orang tuanya. Oh, saya sama sekali tidak pernah menduga, Kek. Sakawuni selama ini saya kenal sebagai seorang gadis liar dan beriang penuh kebebasan. Iya. Ternyata latar belakang kehidupannya cukup curam. Iya, memang begitu, Nger. Seringkali kita tertipu oleh penampilan luar seseorang. Nampaknya orang itu cukup bahagia. Tidak kekurangan sesuatu apapun juga. Tapi ternyata setelah kita tahu latar belakang kehidupannya, ya, dia pun tidak lebih dari seorang manusia yang menderita, Ngen. Tapi saya kira Sakawuni harus merasa bersyukur, Ken. Sekalipun dia tidak hidup bersama kedua orang tuanya, tapi dia cukup mendapat kasih sayang dari kakek Sugata Brahma. Iya, iya. Tetapi sebaik-baiknya kakek, pasti akan lebih baik orang tuanya sendiri, Nger. Memang, Nger, saya sangat menyayanginya. Sekawuni itu sudah seperti anak saya sendiri. Sejak kecil dia hidup bersama saya. Apa yang saya miliki, sepenuhnya saya berikan padanya. Tapi ya, bagaimanapun juga, saya hanya seorang kakek. Dan agaknya dia tetap mendambakan kasih sayang orang tua kandungnya. Ah, hal itulah yang sampai sekarang belum pernah diterimanya, Nger. Kita tinggalkan sejenak Kisugata Brahma yang sudah mengakhiri kisahnya tentang latar belakang kehidupan Sakawuni. Sekarang marilah kita ikuti perjalanan Sakawuni menuju puncak Bukit Panampihan untuk memperoleh bunga tunjung biru. Dia sudah berhasil melewati celah pertama atau pintu pertama dengan mengalahkan tunjung kuning dan tunjung putih. Dan setelah berlari-lari melewati beberapa tikungan bukit, dia segera tiba di celah yang kedua. Sakawuni berhenti sejenak di depan batu karang yang menjulang tinggi. Dia melihat pintu kedua itu seperti sebuah lubang raksasa yang terdiri dari batu-batuan gunung. Di kanan kiri pintu terdapat hamparan tanah yang luas yang banyak ditumbuhi tanaman bunga berwarna hitam dan merah. Sakawuni baru saja akan melanjutkan perjalanannya ketika mendadak melihat dua bayangan berkelebat ringan. Bayangan itu berlari-lari di atas rumpun-rumpun bunga mereka berlari bagaikan dua ekor kupu-kupu berterbangan di udara. Hei, siapa kau? Berani sekali kau datang ke tempat ini. Aku datang dengan maksud baik. Kalau datang dengan maksud baik, tentulah teman-temanku, Tunjung Kuning dan Tunjung Putih, tidak akan melepaskanmu begitu saja. Mereka tentu akan mengantarkanmu sebagaimana layaknya seorang tuan rumah menerima tamunya. Aku sendiri tidak mengerti. Dua orang temanmu itu telah bersikap tidak bersahabat denganku. Mereka mencoba menghalang-halangi jalanku. Hm, Tunjung Abang, jelas orang ini bermaksud tidak baik. Kita harus berhati-hati. Siapa kau ini sebenarnya? Dan apa maksudmu datang kemari? Namaku Sakawuni. Aku datang kemari untuk menemui Dewi Tunjung Biru junjungan kami sedang tidak menerima tamu. Beliau sedang bersemedi. Dan kami ditugaskan agar jangan sampai ada orang datang mengganggu. Apakah teman-teman kami Tunjung Kuning dan Tunjung Putih tidak menjelaskannya padamu? Iya, mereka sudah menjelaskannya. Kalau begitu, kau pasti memaksa untuk memasuki daerah ini. Aku hanya ingin menemui Dewi Tunjung Biru. Apa salahnya? Sakawuni, kalau kau datang dengan maksud baik, kami pun akan menerima secara baik. Sudah kami katakan bahwa junjungan kami sedang tidak menerima tamu. Kalau kau ingin menemui beliau, datanglah tujuh hari lagi. Ya, aku datang untuk minta bantuan. Aku mempunyai seorang sahabat yang sedang terluka parah. Aku tidak mungkin menunda keinginanku untuk bertemu dengan Dewi Tunjung Biru sekarang juga. Tunjung Irem? Ya, Tunjung Abang. Agaknya kita terpaksa mengusir orang ini dengan kekerasan. Sakawuni, Apakah kau masih tetap nekat ingin naik ke puncak Bukit Panampihan? Aku tidak ingin perjalananku yang jauh ini akhirnya akan sia-sia. Bagaimanapun juga, aku akan terus naik ke puncak Bukit Panampihan. Kalian tidak bisa menghalang-halangi aku lagi. Kalau begitu, kau harus lebih dulu mengalahkan kami. Ayo Tunjung Abang. Ya, ya, ya. ya. Tunjung Abang dan Tunjung Ireng segera menyerang. Sakawuni agak terkejut karena serangan itu datang dengan cepat dan sangat tiba-tiba. Hampir saja sodokan Tunjung Abang mengenai ulu hatinya. Tapi Sakawuni adalah seorang pendekar yang cukup berpengalaman. Dia sudah sering kali ditempa dalam pengembaraannya. Di samping itu, dia juga sudah mempelajari secara mendalam jurus-jurus lengan seribu yang diajarkan kakeknya Kisugata Brahma. Ya, ya. Sang Dewi. Ampun, Sang Dewi. Gadis celaka ini bermaksud nekat naik ke puncak Bukit panempihan. Kami sudah berusaha melarang, tapi dia tidak mau mengerti. Hmm. Siapa namamu? <laughs> Apakah sekarang ini saya sedang berhadapan dengan Dewi Tunjung Biru? Hei, jangan lancang mulutmu. Diam, Tunjung Abang. <laughs> Benar. Sekarang ini kau berhadapan dengan Dewi Tunjung Biru. Aku bertanya, siapa namamu? Dari mana asalmu dan mau apa kau datang ke Bukit Panampihan ini? Namaku Sakawuni. Aku berasal dari desa Tanibala. Aku datang kemari untuk mencari bunga tunjung biru. Untuk apa kau mencari bunga tunjung biru? Aku mempunyai seorang teman baik yang sekarang ini terluka parah. Ya, kuharap kau mau menolongku Dewi Tunjung Biru. Nampaknya kau seorang gadis yang jujur. Ayo, ikut aku. Dewi Tunjung Biru lalu melangkah meninggalkan celah pintu kedua. Sakawuni, Tunjung Abang, Tunjung Ireng,